إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة penutup dan penutup ini tapaduman memuat mayali poin-poin berikut yang pertama adalah bantahan terhadap asyariah atau asyairah dan orang yang tertipu dengan mereka dan bantahannya adalah berisi jawaban tiga pertanyaan. Kemudian poin eh, poin berikutnya adalah hukum ahli takwil. Yang hukum ahli takwil ini ya teman memuat empat poin. Poin yang pertama adalah hukum asal seorang muslim yang nampaknya adalah baik agamanya adalah bakal islamihi kita pertahankan statusnya sebagai seorang muslim bakal adalatihi dan kita pertahankan statusnya sebagai seorang yang baik agamanya hati tahakok sampai terwujud iya, sampai benar-benar zawal dari kehilangan hal itu dasarkan tuntutan dari syar'i dan poin yang kedua adalah syarat-syarat dalam memberikan fonis kafir dan faktor penghalang fonis kafir dan bentuk-bentuknya Kemudian bagian keempat adalah penjelasan satu usul ilmiah eh, tentang masalah takfir. Eh, Khatimatu firat ala asyairah man ikhtara bihim wa hukmu ahli ta'wil penutup yang berisi bantahan terhadap asyairah dan orang yang tertutup dengan mereka dan status hukum ahli ta'wil. Kalau masalah rahimahullah ta'ala jika ada orang yang ber, uh, mengatakan kami telah mengetahui dan menyadari potennya mazhab ahli ta'wil dalam masalah sifat dan di antara ahli ta'wil adalah asyairah Pemilihan maklum dan satu hal yang telah diketahui bahasanya asyairah adalah bagian dari ahli ta'wil dia mentakwil mayoritas sifat maka bagaimanakah mazhab mereka akidah mereka adalah akidah yang batil padahal dikatakan bahasanya mereka saat ini Al-Yawma pada hari ini mewakili 95% eh, dari jumlah kaum muslim. Demikian pula bagaimana akidah mereka adalah satu hal yang batil pada teladan mereka adalah Abdul Hasan al Azhari dan bagaimana yakunu batilan akidah mereka batil Wafihi padahal eh, di tengah-tengah mereka ada fulan dan fulan yang merupakan ulama yang terkenal terkenal sebagai seorang yang nasihalillah eh, sangat fokus keimanannya kepada Allah dan kitabnya dan rasulnya dan seorang yang mendaki kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Maka jawabannya dalam yang pertama adalah jawab jawaban tentang untuk pertanyaan yang pertama. Terus. Al-jawab an su'alil awali kunna al-jawab an su'alil awali anana la nusallimu an takuna nisbatan nisbatan as al-asy'irati bihadzal qadari binisbati li sa'ri farqil fi raqil jama'nya firqah tarakil muslimina fa inna hadhihi da'wa tahtaju ila isbatin an tariqil isasi taqiqi summa la salimna annahu bi hadzal qadari aw aqsa raw fa innahu la yaqtati ismat ismatahum ismatahum minal qata'i li anal ismata fi ijma'il muslimina la fil aksari summa naqulu inna ijma'al muslimina qadiman sabitun ala hilafi makana alai ahli ta'wili fa inna salafa sholiha min sodri hazil ummati wa hum asahabatul ladhina min khairul kurunya wa tabi'una lahum bi isani wa aimmatil huda min ba'dihim kanu mujmi'ina ala isbati ma asbadahullahu min nafsihi aw asbadahu lahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al asma'i wa sifati. Waitra'in nususi ala zahiriha Allaiqa billahi ta'ala min huayri ta'ala Allaiqi Allaiqi Billahi ta'ala min huayri takhribin Wala ta'filin Wala takifin Wala tamzilin Wahum khairul buruni Binasi rasuli Salamu alaihi wasalam Wa ijma'ahum Wa ijma'ahum Kudjatun Mulzimatun Mulzimatun Bi'annahu Muqtadun Alkitabu wa sunnah Muqtadal kitabi Muqtadal kitabi wa sunnati wa qad sabaqa naqlul ijma'i anhum bil qaidati rabi'ati min qawaidi nususi sifati. Nah, e, kami katakan sebagai jawaban untuk pertanyaan pertama, pertama kami tidak menerima kalau persentase nisbah apa ya, persentase persentase jumlah asaria di tengah-tengah di tubuh kaum muslimin di biadal qadar dengan pada semacam ini binisbah juga dibandingkan dengan sair Hirakul Muslimin e, dibandingkan dengan e, kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. fa'inna inna Maka klaim ini membutuhkan ila isbatin agar valid maka membutuhkan maka klaim ini harus uh, tarik harus menggunakan uh, menggunakan menggunakan, menggunakan jalan al ihsa ad-daqiq penelitian yang detail sensus ihsa dalam bahasa Arab kontemporer artinya Nah, penelitian seartinya penelitian untuk mencari angka ya, atau sensus. Ada P yang detek. Tidak berdasarkan hal tersebut, maka kita katakan dari mana saya mengatakan 95 persen. Bahkan ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad di salah satu Bersalah beliau bahwasanya ketika berkaitan dengan masalah ini klaim mayoritas kaum muslimin saat ini adalah as'ariyah perkataan itu tidak benar mayoritas kaum muslimin saat ini adalah ahlu sunnah karena mayoritas orang Islam itu orang awam dan orang awam ditanya apa itu iman keyakinan hati ucapan lisan amal badan dan itu bukan akidah asariyah eh, asariyah iman itu sekedar percaya orang sudah beriman eh, meskipun dia tidak mengucapkan syahadat dengan lisannya tidak punya amal badan eh, ketika uh, orang uh, orang awam meyakini bahasanya Allah itu punya sifat menyayang mencintai biasa dalam lisannya orang awam semoga Allah mencintaimu semoga kita disayang oleh Allah biasa dalam lisan orang awam biasa kalimat semacam itu artinya apa mereka meyakini misalnya contohnya di masyarakat kita mereka meyakini Allah memiliki sifat mencintai, memiliki sifat menyayangi. Ya, mereka biasa mengatakan e, ini e, garis yang takdir dari zat yang berada di atas sana. Ya, ini bukan akidah asariyah, akidah asariyah e, eh, sebagaimana terutama takhirin asariyah Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak ini bersambung dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Tidak meyakini al-ulu. Namun orang-orang awam eh, eh, di masyarakat kita ketetapan zat yang ada di atas sana. Ketika ditanya eh, Al-Quran itu apa? Mereka katakan Al-Quran itu firman Allah. Jadi bukan ada asahiyah, anak asahiyah eh, eh, makna Al-Quran itu firman Allah sedangkan lafadznya itu buatan Muhammad maka nggak mengatakan ya sehingga kata satu musim ya, karena menimbang bahasanya orang awam itu mereka tidak berada di atas akidah asahiyah maka pernyataan bahasanya As'ahi adalah mayoritas kaum muslimin satu perkataan yang eh, tidak benar. salam nah, seandainya kita terima bahasanya asal yaitu kadarnya semacam ini atau akar bukan lebih maka itu layak bagi tidak berarti mereka itu maksum dan kesalahan karena maksum itu dalam ijma kaum muslimin tidak hanya pendapat mayoritas kaum muslimin. Kemudian kita katakan sesungguhnya ijma kaum muslimin dahulu telah ada menelisihi keyakinan ahli takwil. Karena satu saleh yang merupakan generasi awal umat ini dan mereka adalah para sahabat yang mereka adalah sebaik-baik generasi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik para imam penebar hidayah setelah mereka semuanya sepakat sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan, sifat yang ditetapkan oleh sifat dan nama yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami nas ala zahirnya sebagaimana makna zahirnya sesuai dengan keagungan Allah Taala tanpa tahrif, takdir takdir dan tamsil dan mereka adalah sebaik-baik generasi berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan mereka adalah hujah yang mengikat Lihat karena kesepakatan mereka, kesepakatan mereka adalah e, konsekuensi dari Quran dan Sunnah dan telah lewat mengulat ijma dari mereka di kaidah yang keempat ketika kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam menyikapi nusus sifat dari dari sifat Allah. Nah, catatan berkaitan dengan perkataan beliau istilah khairul kurun yang dikatakan final si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, satu satu kata-kata yang tidak ada riwayatnya terkenal dalam lisan sebagian orang hadis khairul kuruni korni ini tidak ada sebagaimana kata Al Albani tidak ada riwayat yang dirinya khairul kuruni korni adanya khairun nasi korni khairukum korni khairu ummati korni khairu hadir ummati korni adanya empat lafa adanya empat lafa khairun nas khairukum uh, eh, khairu ummati khairu hadir hadir ummah tidak ada lafa khairul kuruni Al-Muhtaratata Al-Muhtaratata Difa'an Anil Asyairati Mahum Min Eh Mahum min di dawil dawil madahibi al-batilati al-firaqid dawlati fi sifati rabbi subhanahu wa ta'ala syara'a rabbanahu ala hadhihi asilati wa jawabiha fabada'a bisu'al al-awwal alladhi ala man hattala madhhabu asyairati mu'al mu'allim mu'allim annahum aktaru firaqi wa anna nisbatahum khamsatu wa khamsatu wa tis'una fil ila akhirih Hadamana al-musannifu rahimahullahu jawabahu ala hadha ma mulaqasahu bi amrayni al-amru al-amalu adam taslimi di anna al-asyairata Di anna al-asyairata Di anna al-asyairata bi hadhihi nisbati allati hiya khamsatun wa tis'una fil Di bi anna haddada hadhihi nisbati Karena tahdiduhu bi zafan فمثل هذه النسبة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الإرشاد الدقيق وهيهات وهيهات وهيهات أقول وهيهات لمدعي هذه النسبة في الأشاعرة أن يثبتها أن يثبتها أن يثبتها بالإرشاد الدقيق بينه وبين ذلك kitab kota kota di Fatadi karena ya puluna. Nah, Wakul dan aku katakan tatkala setelah penulis menjelaskan eh, al-as'ilah al-muftaradah pertanyaan-pertanyaan yang diandai-andaikan yang dibuat-buat yang diandai-andaikan oleh penulis sendiri difa'an anil asairah yang pertanyaan tersebut adalah dalam rangka membela asariyah dan asariyah adalah termasuk eh, akidah yang batil dan termasuk aliran sesat dalam Islam berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syar'an akan mulailah beliau Firadi memberikan bantahan terhadap pertanyaan ini dan memberikan jawaban. Maka beliau mulai dengan pertanyaan yang pertama, alladhi itu alaman Abtala mazhabil asyairah Pertanyaan yang melawan atau tidak menyetujui orang yang menganggap batil akidah as'ariyah. mu'alila dakwahu dia memberikan alasan untuk klaimnya bahasanya as'ariyah adalah mayoritas aliran di tubuh umat Islam persentase jumlah asaria itu 95% dan seterusnya. Maka penulis memasukkan dalam jawabannya atau isi jawaban yang disampaikan oleh penulis ala hada untuk pertanyaan ini eh, ringkasnya ada dalam dua poin. Yang pertama, kita tidak bisa menerima klaim bahasa Asaria itu memiliki persentase ini yaitu 95 karena penentuan persentase ini kan atas tahdidu penentuannya jazafan pakai kira-kira. Nah, famisulu hadin nisbah padahal persentase semacam ini tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali dengan menggunakan sensus penelitian yang akurat ah, walhatta dan mustahil Kul aku katakan ada mustahil orang yang mengklaim hadil nisbah persentase ini untuk jumlah asaria mustahil bisa membuktikannya dengan penelitian yang akurat. Tidak mungkin bisa dibuktikan. Baina wa baina dalika antara klaim dia dengan kenyataannya eh, adalah khartul kota kama yakulun Disilakan dalam pepatah orang Arab khartul kota. Kota itu pohon berduri. Khartunya Allah alam lewat itu. Mas Agus. الأمر الثاني أنه ليس العبرة في هذه الكمية من الأشاعرة كما زعم كما زعم الزاعم بل العبرة في إجماع الأئمة الذي الذي عقد قبل الأشاعرة وقبل إمامهم الذين الذي الذي ينتسبون إليه زعموا وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإن الأمة أمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة من أئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة والأئمة الأربعة والحمادين والأوزاعي والسفيانين والليث بن سعد وإخوانهم من أئمة الهدى مجمعون على إثباته وأثبته الله لنفسه من صفته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن طريق ذلك أن طريق أن أن طريق وذلك القرآن والحديث الصحيح فإجماع الأئمة فإجماع الأمة مقسوم إجماع الأمة هو الذي فيه الحسمة بخلاف مذهب الأشاعرة والطلابية وغيره من المعولة من المعولة من المعولة المعطلة المحرفة فكيف يذهب مذهب فرقة من الأمة حتى لو سلمنا سلمنا حتى لو سلمنا أن نسبتهم اليوم خمسة على معارضة إجماع من سلف من أهل الحق والهدى هذا لا يدعيه عاقل Nah, yang poin yang kedua yang jadi al jadi tolak ukur kebenaran bukanlah hadil ya, telah kuantitas ini ya, kuantitas yang besar itu ya. adalah dengan kuantitas sebesar ini dari asari eh, asariyah sebagaimana anggapan orang yang beranggapan ini menjadikan tolak ukur kebenaran kuantitas yang banyak karena itu jadi kebenaran adalah ijma para imam. Yang ijma ini telah ada sebelum kemunculan As'ariyah dan sebelum lahirnya imam mereka yang mereka menisbatkan di kepadanya. seamu demikian anggapan mereka. Mereka beranggapan kalau mereka adalah pengikut sang, sang imam yaitu Abdul Hasan Ali al-Ash'ari. Fainal umat karena umat Islam sejak masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah mereka itu para imam tabiin dan setelah mereka yaitu ya, orang-orang yang berada dalam generasi yang istimewa semacam imam madhab yang empat kemudian dua ulama besar bernama Ahmad Ahmad bin Salam sama Muhammad ini siapa satunya? Wal Auza'i wa Sufyanain, ya, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Uyainah. Lais bin Sa'ad dan kawan-kawan mereka dari para al-imam al-huda mereka sepakat untuk menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakatakan dan telah lewat bahasanya Tariqu dalika jalan hal itu Jalan untuk menetapkan sepatah dalam Quran dan hadis yang sahih Maka kesepakatan umat Islam itulah yang maksum dan kesalahan Maka kesepakatan umat Islam itulah yang ada padanya keterjagaan dan kesalahan berbeda dengan akidah as'ariyah, ulabiyah dan al-mu'awilah di ta'wil yang lain al-mu'atilah yang mereka adalah orang-orang yang menolak sebagian sifat Allah wa muharifah dan menyelewengkan sebagian sifat Allah yang lain Fakaifa hadu mazhabu firqatin dan ummah maka bagaimanakah bisa bangkit tegak tegak bangkit e, akidah satu kelompok dari umat Islam Hatta lo salamna seandainya uh, kita terima bahasanya persatasan mereka hari ini adalah 95 persen. Eh, maka ini adalah uh, eh, mu'aradah menentang maka sehari yang menentang ijma man salafa uh, generasi terdahulu yang mereka adalah al haq wal huda. Hatta la yad'ihi aqilun maka tidak ada orang orang berakal yang mengklaim hal ini. Iya. Wal jawabu an su'al tsani anna abal Hasani al ashari wa ghairuhu wa ghairuhu min aimatil muslimina la yad'una di anfusihim al di anfusihim al-ismata li'anfusihimul ismata minal khotai bal lam yanalu al aimata al imamata al imamata fid dini illa hina arrafu arrafu qaddara anfusihim qaddara anfusihim qaddara anfusihim wa nazzaluha wa manzilatu wa manzilatuha wa kana fi wa nazzaluha manzilataha wa nazzaluha wa manzilataha Eh, wa nazzaluha manzilataha wa nazzaluha manzilataha wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitabi wa sunnati mas tahak mas tahaku bihi ayakunu aimatan qal qala Allah taala <clears throat> waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun nah Jawaban untuk pertanyaan yang kedua bahasanya Abu Hasan Ali Al Ashari dan imam kaum muslimin yang lain tidaklah mereka mengklaim untuk diri mereka bahasanya mereka adalah orang yang masuk dari kesalahan bahkan mereka tidaklah mencapai derajat imam teladan dalam agama kecuali ketika mereka mengetahui dan menyadari kadar diri mereka sendiri dan memposisikan diri mereka pada posisinya yang tepat. Dan ada dalam hati mereka pengagungan terhadap Quran dan Sunnah sesuai, e, dengan kadar ya sehingga mereka berhak dan layak untuk menjadi imam. Sebagaimana firman Allah Taala dan kami jadikan di antara mereka para imam yaitu teladan Yahdu Nabi Amrina yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami lama sabar tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami maka dari uh, ayat ini as-sajdah 24 Syekhul Islam mengatakan di Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan eh, bisa berwal yakin tunalu al-imamatu fid eh, bisa beri Walakin yakin tunalu al imamatu fiddin. Eh, sabar dan yakin dan yakin adalah buah ilmu e, adalah sebab seorang itu menjadi imam dalam agama teladan bagi kaum muslimin panutan yang disebutkan sejarah hidupnya, disebutkan perkataannya, eh, dan sikap-sikapnya dijadikan sebagai lentera hidup adalah orang-orang ya memiliki kesabaran untuk taat dan keyakinan yang sangat tinggi terhadap pengakuan yang luar biasa terhadap Quran dan Sunnah. Dan Allah berfirman tentang Ibrahim, sehingga Ibrahim adalah ummatan, artinya kutub imaman, teladan Imam dalam agama qanitan lillah, seorang yang sampah kepada Allah, hanifan, seorang yang cenderung pada tauhid dan dia tidak pernah termasuk orang musyrik. Dan orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah memilihnya dan Allah memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Israel. lam yakti lam yaktadu bihi yaktadu bihi alladhi yanbaghi an yakuna alaihi وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل كان له مراحل مراحل مراحل ثلاث ثلاث في العقيدة المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى مرحلة الاتزال اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاما يقرره وينظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتشديد صرح بتدوين المعتزلة وبالغ في رد عليه المرحلة الثانية مرحلة بين itizali al mahdi al mahdi was sunnati mahdati mahdati salaka fiha tariqa abi muhammadin abdullah ibn sa'id ibn kilab qala sayyidul islam ibn taymiyah min min al mujallad as-sadis min mujallad min mujalladi sadisa asar min mujalladi sadisa asar min majmu'il fatawa li ibnu qasim al asr al asari wal asariyatu wal asariyatu wa amsaluhu wa amsaluhu barzakhun barzakhun bainal bainas salafi wal jahmiyati akhadhu ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة Nah, kemudian mereka eh, orang-orang belakangan yang menisbatkan diri sebagai pengikut Abu Hasan Al Asari, mereka tidaklah meladani Abu Hasan Al Asari al-iqtida dengan keteladanan alladzi yang beri ayakun alaihi yang sepatutnya mereka miliki. Hal itu karena Abu Hasan al Asari itu melewati tiga fase dalam akidahnya. Fase yang pertama adalah fase menjadi Mu'tazilah. Iktan akan dia memeluk akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Dari 0 tahun sampai berusia 40 tahun. Karena ibunya menikah dengan uh, eh, Syekh Mu'tazilah fi ya, tokoh besar Mu'tazilah di zamannya Qadi Ali Al-Jubai ya. maka Abdul Hasan Abdul Hasan kecil ini dalam asuhan bapak tirinya seorang ulama besar tokoh besar Mu'tazilah di zamannya Imam Mu'tazilah di zamannya Ini menyebabkan beliau menjadi uh, pengikut as, uh, pengikut Mu'tazilah dan pembela uh, eh, Mu'tazilah sejak 0 tahun sampai 40 tahun. Yukariruhu maka selama rentang waktu 40 tahun itu beliau menjelaskan akidah Mu'tazilah dan mendebat dalam rangka membela Mu'tazilah. Summa hukum dan beliau meninggalkan Mu'tazilah dan menegaskan sesatnya Mu'tazilah wabalagha dan berlebih-lebihan dan bersungguh-sungguh eh, bukan berlebihan ya bersungguh-sungguh berarti alaihim dalam membantah Mu'tazilah dan fase hidup yang kedua adalah antara Mu'tazilah murni dan Ahlu Sunnah murni beliau menempuh di fase ini jalannya jalan yang ditempuh oleh Abdullah bin Said bin Kila yang terkenal dengan sebutan aliran e, bin Kula e, terkenal dengan sebutan bia sebagai dikatakan oleh Syekhul di jilid ke-16 Majmu' Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim As'ariyah dan semisalnya adalah dinding pembatas ya, pertengahan antara salaf, akidah salaf dan akidah jamiyah. Mereka ambil dari akidah salaf perkataan yang benar. Wamin haula dari jamiyah mereka ambil kaedah-kaedah logika yang mereka kira itu adalah kaedah yang benar, pada terhadap adalah kaedah yang tidak benar. Wahyu. Al-marhalatus salisatu marhalatu i'tinati madhabu madhabi madhabi ahli sunnati wal hadisi muqtadiyan muqtadiyan bil imami Ahmad rahimahullahu kama qararahu fi kitabih al ibanatu an usulid dunya diyanati diyanati wa huwa min akhiri kitabih kutubihi au akhiruha wala fi muqaddimatihi ja'ana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabi kitabin kitabin azizin la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimi hamidin min hakimin hakimin hamidin jama'a fihi ilmu ilmal awwalina علم الأولين وأكمل وأكمل به الفرائض وأكمل به الفرائض والدين فهو والدين والدين فهو صراط صراط الله المستقيم المستقيم صراط صراط الله المستقيم وحبله luhul matinu Wahab luhul matinu eh, min tamasuki bihi man tamasaka bihi Tamasaka bihi najan naja man tamasaka bihi naja wa man khalafahu Bola wa goa wa fil jahli taradda taradda wa hasallahu fi kitabihi ala tamasuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faqala azza wa jalla wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu nah kemudian fase yang ketiga adalah fase memeluk akidah ahli sunnah ahli hadis ahli hadis ini maknanya ahli sunnah muktadian meneladani Imam Ahmad sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulidiana ada yang mengatakan Al-Ibanah fi Usulidiana wa wa huwa min akhir kutubihi dan ini tergolong buku beliau yang terakhir atau akhiriha atau yang paling terakhir. Ini beda antara min akhir sama akhir bahwa min akhir kutubi au akhiruha termasuk yang terakhir termasuk boleh jadi ya beliau punya sebelum meninggal dunia ada tiga buku yang terakhir nah salah satunya adalah ini kalau akhiruha artinya ya inilah yang terakhir meskipun uh, orang Asaria uh, eh, saat ini ini eh, mutaakhirin mereka menolak penisbatan buku ini kepada Abu Hasan Al Asyari. Itu katanya bohong, bikinan Wahabi. Uh, namun uh, namun ini adalah satu hal yang tidak benar. Uh, kalau orang itu bersikap insaf dan adil, maka terdapat bukti uh, yang akurat yang menunjukkan validnya buku ini sebagai bukunya Abu Hasan Al Asari. Di antaranya adalah banyak eh, ulama-ulama yang menyebutkan biografi Abu Hasan Al Asari menyebutkan bahasanya di antara karya beliau adalah Alibana an atau fi Usuludiana. Eh, dan buku ini di eh, adalah sangat satu hal yang sangat sangat dibutuhkan di dakwah alusunah di, di Indonesia. Eh, namun saya eh, ya, kayaknya kurang mendapatkan perhatian yang bagus eh, untuk dijadikan buku pelajaran, buku kajian maka seandainya ya para ustadz para dai itu menjadikan buku ini sebagai buku pelajaran di ya, yang didakwahkan yang disebar-sebarkan belajar apa bukunya belasan besar nah, akidahnya ya, kami ikuti belasan al maka boleh jadi uh, akan uh, uh, mungkin uh, bisa memberikan buah uh, mengurangi ketegangan. Ya. Ya. Ketika katakan apa akidahmu, kamu belajar buku buku apa? Oh, saya ikuti Al Imam Abu Hasan Al Asari. Oh, saya pelajari bukunya uh, Al Imam Abu Hasan Al Asari. Jadi ini di antara trik siasat uh, yang bagus Eh, dalam rangka menghindari ketegangan, menghindari konflik, meskipun itu satu kemestian, selama kita bisa bisa punya jalan untuk menghindarinya dengan uh, bermain yang cantik. Nah, dakwah itu kan perlu bermain yang cantik atau nah, eh, intinya sama, uh, maksudnya sama, ada yang jalannya gini, ada yang pakai belok gini. Eh, maka eh, tentu bermain yang cantik satu hal yang bagus. Eh, maka kita katakan buku ini sangat penting, sangat vital eh, untuk dijadikan sebagai eh, untuk dimasyarakatkan, eh, dijadikan bahan pelajaran dan uh, dan para tulabul ilm uh, diajari ngomong itu yang cantik apa akidahmu saya mengikuti Abdul Hasan Al Asari akidahku sebagaimana akidah Abdul Hasan Al Asari yang terakhir tidak harus orang untuk kemudian uh, uh, karena itu karena jika tidak salah berdasarkan uh, apa yang disampaikan di sini Nah, maka kalimat tadi terhitung satu hal yang tidak salah. Apa akidah mungkin anda harus mengatakan uh, akidah salah? Tidak harus demikian ketika mereka uh, apalagi orang jajak bicara kalau dengar salah artinya wahabi ya, yang penuh dengan uh, misalnya image-image jelek saya As'ari. Akidah saya As'ari. Bahkan saya As'ari sejati. <laughs> Karena mengikuti Abu Hasan al As'ari di uh, di akidahnya yang terakhir. Maka dia lah As'ari sejati. Kalau mengikuti Abu Hasan al As'ari di fase yang kedua ya agak sejati, cuma agak-agak saja. Yang sejati sesungguhnya yang itu Abu Hasan al As'ari di akidahnya yang terakhir. Eh, setahu saya sayangnya eh, kayaknya sudah ada uh, Alibana yang muhakkok kayaknya saya pernah lihat pernah lihat atau pernah baca judul buku yang sudah bertahkik tapi belum ada yang mungkin bersarah sehingga lebih enak untuk kita baca seandainya sudah ada yang muhakkok Eh, saya sudah punya yang muhakkak atau ada yang besar ya, akan saya jadikan sebagai salah satu buku materi pengajian. al ibana artinya menjelaskan usul diana pokok-pokok agama. Kalau di mukadimah beliau berkata dalam mukadimah, mukadimah itu bisa boleh dibaca mukadimah, boleh dibaca mukaddamah. Maka bisa qala fi muqaddamatih bisa uh, dibaca qala fi muqaddimatihi. Kalau dibaca fi muqad uh, fi Karena eh, kenapa? Karena uh, kenapa muqaddimah dibaca muqaddimah? karena musallim musallif qaddamahu ala ghairihi. Mendahulukan mendahulukannya daripada poin-poin bahasan yang lain bab-bab yang lain belakangan ini didahulukan maka dia disebut qaddimah kalau di, uh, kita baca muqaddamah maka sebenarnya karena e, maka maknanya adalah karena dia didahulukan daripada bab-bab yang lain e, karena dia didahulukan daripada bab-bab yang lain. Ini kalau kita baca muqaddimah maka maknanya karena penulis penulis buku tersebut mendahulukannya daripada hal-hal yang lain. Maka ya, mukaddimah itu bisa dibaca mukaddimah dibaca bisa dibaca mukaddamah. Jelas ini saya dapatkan beberapa malam yang lewat setelah mendengarkan rekaman kajian sarah eh, Muqaddimah eh, fi tafsir karya Syekh Islam Temiyah yang disar oleh Sesami Subair eh, video ya eh, disar oleh Sesami Subair eh, pengganti dan menantu Syekh Muslimin disampaikan mukaddimah bisa dibaca mukaddimah bisa dibaca mukaddamah Eh, Abu Hasan Al Asari mengatakan dalam Muqaddimah Al Ibana atau Muqaddamah Al Ibana, jana yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita dengan membawa kitab yang mulia, satu kitab yang tidak mungkin dimasuki kebatilan dari arah depan, tidak pula dari arah belakang, karena dia turun dari Dat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Eh, Allah kumpulkan di, di Al-Quran ilmu orang-orang terdahulu Eh, wa akmal dan Allah sempurnakan dengan Al-Quran berbagai kewajiban berbagai hal-hal yang wajib dan Allah sempurnakan agama maka Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus kali Allah yang kokoh siapa yang berpegang teguh dengannya maka dia selamat waman khalafahu dan siapa yang e, eh, menyelisihnya maka dia sesat wahawa dan sesat dan dalam kebodohan dia terjatuh Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berpegang, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Ila anqal ini ila anqal itu kalau dalam bahasa kita titik tiga Maka artinya Pak e, titik tiga ya artinya beliau cuplik di situ kemudian ada ada kalimat-kalimat yang dilewati kemudian langsung e, menuju pada perkataan beliau berikutnya. Atau, e, atau disebut juga dengan summa dzakar itu artinya juga titik tiga maka kalau di terjemahnya itu harusnya cukup titik tiga saja. Eh, maka mungkin lebih memaham, memahamkan. Eh, dan terus titik tiga, terus disambung. Maknanya udah, ini udah ada yang dilewati. Nah, kalau diterjemahkan sampai beliau mengatakan itu kemudian titik eh, kemudian tadi fantahu kemudian diterjemahkan titik setelah itu Sampai beliau mengatakan, maka beliau jadi orang malah nggak paham. Sampai beliau mengatakan itu apa maksudnya? Padahal ila anqal atau summa zakara itu artinya titik tiga. Kalau dalam bahasa kalau dalam dunia tulis menulis dalam bahasa Indonesia artinya titik titik titik nah, atau titik empat plus titik untuk titik kalimatnya kan titik tiga kan e, berarti yang dihilangkan titik yang keempat berarti nutup e, ya, nutup kalimat yang lewat. Bila anqal itu titik tiga. Dan nih. Fa'amaruhum bi ta'atihi rasulihi kama amaruhum bi ta'atihi wa da'ahum ila tamsiki bi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam kama amaruhum bil amali bi kitabihi. Fanabadu katsirum Fanabada katsirum Fanabada katsirun mimman ghalabat syuhudihim syakwatuhum eh, syakwatuhum wastahwada wastahwada wastahwada alaihim syaitanu sunnana nabi sunnana nabi ilahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ayuhum wa adalu ila aslafi sahum qalladuhum eh, qalladuhum bidinihim ودانوا ودانوا بدنيا بديانتهم وأكلوا سنن سنن وأكلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها ابتراء منهم على الله فضلوا وما كانوا مهتدين ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المهتدين من أصول mubtadi'ati وأشار إلى بطلانها ثم قال فإن قال قائل قد أنكر قد أنكرتم قول المعتزلة قول المعتزلة قول المعتزلة والجهمية والحرورية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم wa diyanatakum وديانتكم التي بها تدي tadinuna التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانة وديانتنا التي nadinu biha التي ندين بها التمسك بكتاب atamassuku التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن ونحن بذلك مؤتسمون وبما كان يقول به أبو عبد الله Abu Abdillahi أبو عبد الله أحمد بن محمد بن Ahmad bin Muhammad bin أحمد بن محمد Ah, بن bacanya disambung Ahmad bin أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه نظر الله وجهه ورفع Fa'amar maka Allah perintahkan mereka untuk taat pada Rasulnya sebagaimana Allah perintahkan manusia untuk mentaati mentaatinya, mentaati Allah. Dan Allah seru manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah perintahkan mereka untuk beramal dengan kitabnya. Namun banyak dari orang-orang yang ghalabat sakwatuhum eh, kesengsaraan itu telah mengalahkan dirinya. Ya, artinya orang-orang yang sesak namun banyak daripada orang-orang e, banyak orang yaitu orang-orang yang sesat nabada membuangnya Wastahwata alaihi syaitan dan setan menguasai diri mereka membuang sunana sunnah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ke belakang punggung mereka wa adalu dan mereka e, berpaling ila aslafilahum e, mereka berpaling Eh, ila aslafil lahum kepada uh, pendahulu mereka qalladuhum mereka ikuti para pendahulu tersebut dalam agama mereka dan mereka beragama dengan agama sang pendahulu. Mereka batalkan, mereka sia-siakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuangnya, mereka mengkari mengkarinya dan menolaknya. Iftiraan minhum Allah itu adalah kebohongan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qadhalum mereka sesat dan tidaklah mereka mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Hasan Al asari menyebutkan kaidah-kaidah alil bid'ah dan mengisyaratkan batilnya kaidah-kaidah tersebut. Sumakal kemudian Abu Hasan Al asari mengatakan, kau jika ada orang yang mengatakan anda telah mengingkari akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah yaitu Khawarij Rafidah dan Murji'ah. Fa'arifuna maka kenalkanlah kepada kami apa ucapan ucapan Anda atau keyakinan Anda yang dengan itu Anda berkata dan kenalkanlah kepada kami agama dan ketaatan Anda yang dengannya Anda beragama. Kilalah maka jawaban untuknya kauluna ucapan kami yang kami berkata dengannya dan agama kami kami beragama dengannya adalah berpegang teguh dengan kitab Rabbina dengan Al-Quran uh, yang merupakan kitab yang diturunkan oleh Rabb kami Azza wa Jal dan sunnah Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami ber, ber, berpegang teguh dengan akidah yang diriwayatkan dari sahabat, tabi'in dan para imam hadis. Nah Nahnu bidzalika simon kami berpegang teguh dengan itu semua dan kami berkeyakinan sebagaimana dan berkata sebagaimana perkataan Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal semoga Allah e, mencemarlangkan wajahnya dan memberikan derajatnya dan memberikan ganjaran yang banyak untuknya. Qailun kami berkata sebagaimana beliau katakan. Dan kami mujani pun menjauhi orang-orang yang menyelisih perkataan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad adalah imam al-fadil yang utama dan seorang pemimpin yang sempurna dengan kesempurnaan layaknya kesempurnaan manusia. Suma alaihi Kemudian beliau menyanjung-nyanjung Imam Ahmad Dikarenakan Allah menampakkan kebenaran melalui Imam Ahmad Wadakar sebutan sifat Kemudian Abu Hasan As'ari menetapkan sifat Kemudian beberapa masalah tentang takdir, syafaat Sebagian masalah-masalah sam'iyah Sam'iyah itu adalah masalah-masalah yang Tidak kita kecuali, kecuali berdasarkan dalil semisal ada kubur apa yang ada eh, apa yang terjadi setelah kematian namanya samaya atau kisah di alam malaikat ini, tentang jin itu tergolong samaya Wakaratalika dan dia menyebutkan hal tersebut dengan dalil nakli dan akli Sedangkan al-mutaakhirun uh, eh, As'ariyah belakangan yang menisbatkan diri sebagai pengikut Abu Hasan al-As'ari mereka mengambil fase yang kedua dari tiga fase akidah Abu Hasan al-As'ari. Maka mereka komitmen dengan metode takwil terhadap umumnya sifat Allah dan mereka tidaklah tetapkan kecuali tujuh sifat yang disebutkan dalam bait syair berikut ini. Hayyun alimun qadirun wal kalamulah Irodatun wadhalika sam'u wal basar. Ini tujuh sifat yang ditetapkan oleh uh, uh, mutaakhirin as'ariyah. Haya, hayatun, ilmun, kudratun, kalam, iroda, asam'u, dan al-basar. Itu pun ala khilafin bainahum wa bain ahlu sunnah terdapat perbedaan antara antara mereka dengan ahlu sunnah dalam tujuh sifat tadi terdapat perbedaan tentang cara menetapkannya. al menetapkan tujuh sifat di atas, Allah itu hidup, mengetahui, ya, dan alasan pokok kenapa al menetapkannya karena itu terdapat dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan Asaria mengatakan kami menetapkan tujuh sifat ini karena tujuh sifat ini diharuskan oleh akal. Akal mengharuskan Allah harus punya tujuh sifat ini. Bukan karena diharuskan oleh dalil, bukan karena diharuskan oleh akal. Walam dzakara Syekhul Islam dan tatkala uh, Syekhul Islam yang menyebutkan makilah perkataan yang di komentar yang diberikan tentang As'ariyah di jilid 16 eh di jilid 6 dari Majmu' Fatawa Maka beliau mengatakan bahwa tuh maksud komentar-komentar yang miring tersebut adalah as'ariyah yang meniadakan sifat khobariyah. Sifat khobariyah adalah sifat yang tidaklah kita kecuali, kecuali berdasarkan riwayat. amman adapun as'ariyah Amma mengkala minhum Adapun orang yang minhum dari as'ariyah Yang berakidah dan berkata dengan Apa yang terdapat dalam al-ibana Yang ditulis oleh Abu Hasan al-As'ari di akhir hidupnya Walam yudhir dan dia tidak menampakkan makolatan perkataan dan keyakinan tunaqidu dzalika yang membatalkan apa yang dia yakini dari al-ibana. Fahadah maka orang ini yu'adu min ahli sunnah maka dia tergolong ahlu sunnah. Maka asari ya, yang dia asari berdasarkan mengikuti apa yang ada dalam aliban kata Syekhul Islam adalah ahlu sunnah. Maka orang yang mengatakan saya berakidah dengan akidah Abu Hasan al Asari dalam al iban maka dia sama dengan mengatakan saya ahlu sunnah. Maka nggak harus mengatakan saya ahlu sunnah salafi. Maka mengatakan saya berakidah dengan akidah Abu Hasan al As'ari. Apa akidahmu? As'ariyah. ya? Eh, sebagaimana diajarkan oleh Abu Hasan al As'ari dalam al ibadah. Eh, itu tidak salah. Dia sama saja mengatakan saya berakidah dengan akidah ahlu sunnah. Yu'admin ahli sunnah. Kemudian sebelum di halaman itu Syekhul Islam mengatakan wa amal as'ariyah fa'aksu haula wa qaulihim fa'akasa haula Adapun as'ariyah maka as'ariyah menyelisih mereka-mereka dan perkataan as'ariyah mengharuskan kalau mereka mentaktil sifat Allah dan bahasanya eh, perkataan As'ari yang menunjukkan bahasanya Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Dan akidah As'ari yang mengatakan bahasa firman Allah itu adalah makna wahid. Satu saja, satu makna saja. Ya, firman Allah itu cuma satu dalam akidah ya. Nanti ketika turun pada Musa itu sama dengan Taurat, turun Isa jadi Injil, turun Muhammad jadi Al-Quran. Sehingga dalam akidah As'ariyah, Al-Quran itu sama dengan Taurat, sama dengan Injil. Wa ayat kursi wa ayat tudai dan sam, eh, dan ayat kursi itu semakna dengan ayat tentang utang utang piutang di ayat surat Al-Baqarah Taurat, Injil dan Al-Quran itu satu sama saja. Wahada maklumul fasad bidarurah. Dan ini adalah satu hal yang jelas kerusakannya. Bidarurah semua orang Islam tentu mengetahui kerusakan keyakinan ini. Ini asariah belakangan. Kita asariah belakangan bukan asariah ya berpegang dengan kitab al ibana Muridnya eh, murid uh, eh, Ibnu Taimiyah yaitu al Qayyim dalam Anuniyah mengatakan wa'lam ya. yang beliau pakai adalah nuniyah yang disarap oleh Syekh Khalil Haras Tabah cetakan al-imam cetakan al-imam itu maksudnya Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud cetakan Jamiatul Imam Universitas Al-Imam Ibn Su'ud Riyadh Wa'lam bi anna tariqahum aqsad mustaqim liman lahu ainani dan ketelah bahasanya jalan jalan asari yaitu kebalikan dari jalan yang lurus bagi orang yang punya dua mata. Ila akal kemudian uh, Ibnu Qayyim mengatakan fa'jab li umyanil basair maka heranlah dengan seorang yang buta mata hatinya Absar al qalidi Sayyidul burhani mereka berpandangan dan berkeyakinan bahasanya orang yang taklid itu pemilik dalil. Ra'auhu bitaklidi aula min siwahu. Maka mereka melihat taklid kepada beliau itu lebih baik daripada taklid kepada yang lain. Bighairi ma basarin wala buhani tanpa tanpa ilmu dan tanpa bukti wa am'an wahyaini mereka buta dan tutup mata dari dua wahyu, wahyu Quran dan wahyu sunnah. Itlam yafhamu huma karena mereka tidak faham e, makna keduanya ajaban lidil hurmani atau hirmani maka sungguh mengherankan orang yang tercegah dari e, hal ini mendapatkan kepahaman tentang makna Quran dan sunnah. Demikian ya kita baca sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.